Namun Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta. Dusta dalam bentuk kata-katanya mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan realita menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak demikian atau dusta dalam sikap-sikapnya Dusta dalam sikap itu bisa disebutkan atau dinamakan juga dengan at-talawun. Talawun itu bisa diartikan dalam beberapa kondisinya sebagai nifak. Kemunafikan. Talawun itu artinya berwarna-warni. Dia memakai warna yang sesuai dengan kebutuhan. Ini al-kadhib, dusta dalam sikap. Dusta dalam sikap manhajnya. Dusta dalam akidahnya. Qala iyyakum wal kadhib waspada kalian dari sifat kadhib, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret dia kepada kefajiran, kemaksiatan berikutan, berikutnya kemaksiatan lidahnya, kemaksiatan akhlaknya, kemaksiatan manhajnya, kemaksiatan akidahnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kefajiran itu akan menyeret dia kepada api neraka. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Tidaklah seorang hamba atau sesungguhnya seseorang berdusta dan berupaya dalam banyak kesempatan berdusta karena hawa nafsunya, berdusta karena kepentingannya, berdusta sehingga dia berwarna-warni dalam sikapnya, berupaya terus. Mana yang sesuai Mana angin yang lebih kuat di situ dia akan ikut. Walaupun dia tahu di situ kebatilan. Di mana angin yang lemah yang tidak menguntungkannya, dia akan tinggalkan walaupun dia tahu di situ ada kebenaran. Ini al-kadzib fil mawaqif. Dusta dalam sikap-sikap. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Waspada dari al-kadzib wat talawun. Kata-kata as-sidqu kejujuran dan al-kadzib kata-kata yang kita sendiri takut kita sendiri khawatir semoga Allah jauhkan ana dan antum semuanya Ketika kita atau saya berbicara seperti ini, dalam keadaan khawatir terhadap diri anak. Dan demikian anak berharap antum khawatir dan takut. Tidak tersibukkan kita mengarahkan pandangan kita kepada pihak lain. kepada orang selain diri kita. Oh, maksud dari ceramah ini adalah itu. Oh, maksud dari materi ini adalah itu. Begitu kita keluar dari masjid, keluar dari majlis, mastafadna syai'an. La ziyadat al-iman, wa la ziyadat al-taqwa, wa la ziyadat husnil khuluq kita nggak pulang dari majelis ini, dari masjid ini kita nggak membawa faidah, nggak mendapatkan faidah tambahan iman, karena benaknya ke tempat lain. Nggak mendapatkan tambahan takwa, karena memang nggak ada niatan untuk beramal dengannya. Menarik didengar, ini maksudnya yang itu, ini maksudnya yang sana, ini maksudnya yang itu. Tidak pula membawa pembenahan akhlak ini musibah. Musibah. Wahada min adami taufiq. Termasuk bentuk seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Maka dari itu, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam untuk kita banyak membacanya dan mengulanginya, yaitu Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu. Al-huda, kata ulama, al-huda ay al-ilmun nafi' ilmu yang bermanfaat. Wattuqa ay al-amal bil ilmi nafi' beramal dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Mungkin seorang mendapatkan huda tapi dia tidak mendapatkan at-tuqa. Mungkin dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengan ilmu ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus di masa-masa al-fitan. Betapa butuhnya kita kepada sifat as-sidq. Betapa butuhnya kita perlindungan dari Allah untuk jauh dari sifat al-kadhib. Karena di situ akan nampak. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la al-kadzibin. Sungguh pasti akan nampak siapa di antara mereka yang mengklaim keimanan tersebut siapa yang sodaku jujur dan siapa yang kadhibin. Kadang-kadang cobaan itu di luar dugaan kita. Cobaan itu kan tadi sudah disebutkan bisa syahwat, bisa syubhat. Mungkin seorang diberi ilmu yang sangat kokoh, luas dalam memahami syubhat dan membantahnya secara rinci, menukilkan riwayat-riwayat akwal dan fatwa ulama mungkin. Tapi ternyata fitnah menimpa dia dari pintu syahwat. Gimana itu? Banyak. Pintu syahwat ini tak terhitung. Misal, ada di antara kita seorang yang Allah berikan kelebihan. Kelebihan akhlaknya, kelebihan e, pemahamannya, kelebihan mungkin kekuatan hafalannya, kelebihan bahkan dalam bentuk dia banyak diterima oleh kawan-kawannya, disukai oleh kawan-kawannya, didengar nasihat dan ucapannya, diterima ide-idenya, dipercaya oleh lingkungan. Ini ujian bagi pihak yang kedua. Yang kebetulan belum mendapatkan itu. Ini yang Allah katakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Dan sungguh telah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah ujian. Apakah kalian mau bersabar? Bersabar maknanya sebelum mana lanjutkan jam berapa maghrib? Datanglah sebuah penyakit yang dinamakan dengan al-hasad sehingga dia tidak bisa bersabar yang Allah katakan atasbirun maukah kalian bersabar menyikapi ajang ujian, ajang fitnah yang Allah jadikan di antara kalian ini. Sebagaimana iblis tidak sabar diberi ujian perintah bersujud kepada Adam. Iblis tidak sabar menahan diri untuk tidak dengki mengingat kemuliaan Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya. Kata, aku ciptakan dia Adam dengan kedua tanganku. Dengan sifat tentunya yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Hasad. Tidak sabar iblis. Akhirnya apa? Membuat subuhat. Tidak sabar iblis. Sampai akhirnya menolak syariat Allah dengan takwil-takwil. Anak khairum minhu. Ana lebih mulia daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, lebih mulia daripada dia kau ciptakan dari tanah. Subhat. Untuk memuaskan ambisi hasadnya mengeluarkan syubhat, mengeluarkan kedustaan, mengeluarkan sebuah berita dan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Tidak sabar. Para malaikat sabar. Dalam keadaan malaikat diciptakan dari cahaya. Lebih mulia dari iblis. Nur. Khuliqatil malaikatu min nur Sungguh telah diciptakan malaikat itu dari nur, dari cahaya. Melihat Adam yang diciptakan dengan kekhususan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Tidak hasad mereka. Memuji Allah, bertasbih, bertahmid. Diperintahkan bersujud. Fasajad, fasajadal malaikatu. Kulluhum ajma'un malaikat semuanya tanpa terkecuali bersujud kepada Adam menjalankan perintah. Tidak main logika. Tidak mengeluarkan syubhat. Ikhwani fid din azani Allah yakum. Turun temurun antara Bani Adam wa Bani Iblis sampai hari kiamat. Kadang-kadang Fitnah datangnya dari syahwat. Dalam bentuk iri, kenapa si fulan yang dijadikan ketua panitia? Kenapa tidak ana? Ana merasa disingkirkan oleh teman-teman. Ana merasa disingkirkan oleh ustadz. Mulai dia sakit hati. Apa sebabnya? Kepanitiaan kajian. sebabnya? Kepanitiaan pembangunan masjid. Sakit hati. Disimpan bertahun-tahun dia mencoba menyembunyikan apa yang dalam hatinya. Tahun pertama tidak ketahuan, tahun kedua tidak, tahun ketiga. Tetapi Allah mengatakan, Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah itu akan mengeluarkan segala rahasia yang kalian sembunyikan selama ini. Rahasia kita pun akan terkuat, akan nampak. Kalau enggak di dunia ini, atau nanti di akhirat, yaumatu blas sarair, di hari segala rahasia itu akan ditampakkan oleh Allah. Ikhwani fid din azzani Allah syahwat membuat dia tidak sabar menahan diri untuk tetap berada di atas aturan syariat dalam menyikapi keadaan, dalam menyikapi sebuah fenomena, dalam menyikapi kawan-kawan dan lingkungannya. Berapa banyak kemudian seorang jatuh dalam fitnah, bahkan dia menjadi orang terdepan dalam fitnah, bermula dari urusan pribadi dari urusan dengki, urusan pernah dirugikan, pernah disakiti dengan kata-katanya. Bisa saja memang dia betul-betul terdolimin. Mungkin dalam urusan bisnis. Mungkin dengan urusan anak-anak dia, keributan antar anak-anak. Mungkin keributan antar istri. Benar, dia terdolimin waktu itu. Subhanallah posisi dia sebagai mazlum, sebagai orang yang terbolimi, yang semestinya dia sabar, semestinya dia afina anin nas, termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Tidak. Dia simpan itu, dan subhanallah, datang di salah satu waktu, di salah satu tahun, sebuah fitnah terkait dakwah dan manhaj. Tadi dia mazlum. Dia tadi posisinya betul-betul terdolimin pernah dirugikan sekian dan sekian dari uang dia. Betul, dia dirugikan. Tapi subhanallah. Ujian berikutnya yaitu fitnah terkait manhaj, terkait akidah, terkait dakwah. Mulai perasaan sakit hati itu bermain juga. Di saat itu tadi yang kawannya berbuat zalim kepada dia pada periode yang dulu kali ini terfit terselamatkan dari fitnatus syubuhat kali ini dia diberi taufik oleh Allah untuk berjalan tetap di atas al-haq dengan kehendak Allah yang maha adil Allah maha tahu apa yang tersimpan dalam hati manusia Tapi saudara kita yang satu tadi tetap mengikuti sakit hatinya. Saya tampil beda dengan dia. Saya nggak sama. Saya masih teringat dulu dia menyakiti istri saya. Dia dulu menyakiti anak saya. Dulu dia pernah membolimin dalam bisnis yang itu. Subhanallah. Yang ini tetap di atas sunnah. Di atas manhaj yang benar. Yang itu jatuh dalam fitnah yang menyesatkan. Maka jujur, asidku punya peran yang sangat besar seseorang selamat dari sebuah fitnah.